Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu ankum. Fa ba'da izalatil qadari matmadatun wastinsyakun thumma wudu'un kamilan ditiba rawahu syaikhan. Wa yusannu lahu istishabuhu ilal faraghi hatta law ahdatha sunna lahu i'adatuhu. Wa za'mul muhamili ikhtisasahu bil ghuslil wajib dha'ifun. wal afdalu adamu ta'khiril husli husli qadamihi anil husli kama sarraha bihi fi rawdah wa in thabata ta'khiruhuma fil bukhari walau tawaddu'a asna al husli aw ba'dahu hasala lahu aslu sunnah lakinil afdalu taqdimuhu wa yukrahu tarkuhu wa yanwi bihi sunnatal husli sunnatal husli intajarradat janabatuhu anil aswar wa illa nawa al raf'al hadatsil asghar aw nahwahu khurujan min khilafi mujibihi al-ghail bi adabil indiraj walau ahdatsa ba'da irtifai janabatil a'dha'il wudu' lazimahu al-wudu'u murattiban bin niyyah fata'ahudu ma'atif kal uduni wal ibti wasurati wal muqi wa mahalli syaki wa ta'ahudu usuli sya'ri thumma huslu ra'si bil ifadati bil ifadati ba'da takhlilihi in kana alai sya'run wala tayammuna fihi liwari aqta thumma haslu shikki aiman thumma aisar wadalkun lima tasiluhu liyaduhu min badanihi khurujan min khilafi man aujabahu wa taslisun li jami'il badan wa dalqi wa tasmiyah wa dzikir akibahu wa yahsulu fi raqidin bi jami'il badani salasan wa in lam yankul qadamaihi ila mawdhi'in akhar alal aujah wastiqbalun bil qiblah wal mualatun wa tarku takallumin bila hajatin wa tansyifun bila udrin wa tusannu syahadatanil mutaqaddimatani fil wudu' ma'a ma ma'ahuma akibal husli wa alla yahtasila li janabatin aw ghairiha kal wudu'i fi ma'i raqid lam yastabhir kanabi'in min ainin ghairi jar Bismillahirrahmanirrahim Wa ta'ala ta'lim al-ifada wal istifada wa an-nafa' an sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam pembahasan sunanul ghusl yang disunahkan ketika mandi yaitu kemarin sudah dibahas pertama disunahkan baca basmalah kemudian yang kedua disunahkan menghilangkan kotoran baik kotoran yang suci ataupun kotoran yang najis kemudian yang ketiga fabada izalatil qadar setelah menghilangkan qadar kotoran Matmadhatun wastinsyakun disunahkan berkumur wastinsyakun dan memasukkan air ke hidung Thumma wudu'un kamilan kemudian wudu secara sempurna lil ittiba karena mengikuti nabi rawahu syaykhan yang mana ini cara diriwayatkan oleh Imam Syaikhan Jadi kesunahan selanjutnya yang di sini yaitu apa? Matmadah wasinshak Kumur kemudian istinsyak. Kumur kemudian istinsyak. Kumur di sini dan istinsyak di sini yang dimaksud sebelum wudu. Jadi sunnah mustaqillatan, sunnatani mustaqillatani. Jadi sebelum setelah dia baca basmalah menghilangkan kotoran, kemudian dia berkumur. Kemudian dia istinsyak. Kemudian baru wudhu secara sempurna. Di dalam wudhu nanti ada kumur dan istinsak lagi. Jadi ini kesunahan mustagillatan. Seperti yang disebutkan di mana? Di ana itu. Huma sunnatani mustagillatani ghairal musyamil himal wudhu. Jadi wudhu nanti wudhu yang sempurna, sak sunnah-sunnahnya semuanya. Di antara sunnah-sunnahnya nanti ada kumur dan istinsak lagi. Kemudian setelah kumur dan istinsyak disunahkan untuk wudhu secara sempurna Wudhu secara sempurna ini Yang dimaksud Wudhu sunnah-sunnahnya dan kewajibannya Semua zikir yang dibaca saat wudhu Semuanya dibaca sempurna Sebagaimana pembahasan wudhu yang telah dibahas Rawahu Syekhan yang mana meriwayatkan Imam Syekhan. Maksudnya rawahu adba asy-syaikhani ya. Ini maksud Bukhari dan Muslim. Kemudian wa yusannu lahu wa yusannu lahu istishabuhu ilal faragh. Disunnahkan bagi orang yang mandi lahu ailil muqtasil disunahkan bagi dia istishabuhu melanggengkan itu wudu ilal faragh sampai selesai mandi. Jadi wudhu ini dijaga sampai selesai mandi. Hatta sehingga lau ahdasa seandainya dia hadas tengah-tengah mandi hadas sunnah lahu i'adatuhu disunnahkan bagi dia untuk mengulangi wudhunya. Jadi sebelum mandi disunahkan wudhu. Kemudian wudhu ini jangan sampai batal disunahkan untuk melanggengkan ini wudhu sampai selesai mandi. Sampai-sampai katanya seandainya batal tengah-tengah mandi setelah wudhu kemudian mulai mandi. Tengah-tengah mandi belum selesai mandi batal kentut masalah. Disunahkan mengulangi lagi wudhunya. Wudhu lagi kemudian meneruskan mandinya. Kenapa? Karena disunahkan istishabuhu, disunahkan melanggengkan wudhu ketika mandi. Ini adalah pendapat Ibn Hajar. Ini pendapat Ibn Hajar khilafan lir Romli. Kalau yang punya kitab seperti ini hati-hati pendapat Imam Romli di situ keliru. Di situ pendapat Imam Romli wajara ala sunniyatil iadah. Padahal yang seharusnya itu terbuang, ada yang terbuang. Wajara Imam Romli ala adami sunniyatil iadah. Di sini kitab i'ananya perhatikan itu yang pendapat Imam Romli itu ada tambahan adam kalau di kitab ini kurang. Wajara Imam Ramli ala adami sunniyatil iada. Tadi kalau pendapat Ibn Hajar disunahkan untuk mengulangi wudhunya ketika batal di tengah mandi, eh, ketika tidak sebelum mandi ya, sebelum mandi, sebelum mandi tidak ada saya qoblal eh qoblal eh apa? qobla tasil sebelum mandi, batal sebelum setelah wudhu dia, sebelum apa mandi kentut sunnah kan mengulangi lagi. Ya tadi keliru, tengah-tengah mandi ya. Kalau Imam Romli setelah wudhu batal apa diulangi lagi itu sudah tidak perlu. Kenapa? Sudah mendapatkan kesunahannya kok. Cuman kata Imam Romli juga kalau seandainya untuk niat keluar daripada khilaf disunahkan lagi. Kalau dia kepingin keluar daripada khilaf. Nanti dibahas di sini. Setelah dia mandi wajib Apakah dia wajib wudhu lagi? Nah, di situ ada pendapat bahwa wudhu itu yang dari ilal wusul. Wudhu itu masuk kepada mandi. Setelah mandi tidak wajib wudhu lagi. Kenapa? Sudah masuk. Kalau sudah dia menghilangkan hadas besar, hadas kecilnya juga hilang, terangkat juga. Itu pendapat yang muktamad. Cuman ada khilaf, ada pendapat lain mengatakan ketika dia mandi, apakah terangkat juga wudhunya? tidak bisa. Kalau dia belum wudhu ya wajib wudhu. Nah, karena itu pendapat Imam Romli kalau niatnya untuk sunniatal gusul, kalau untuk mendapatkan kesunahan mandi setelah wudhu dia batal kemudian mau mandi apa diulangi lagi wudhunya untuk mendapatkan kesunahannya tidak perlu kata Imam Romli Kalau Ibn Hajar perlu. Kenapa? disunahkan istishab. disunahkan melanggengkan daripada wudhunya. Jadi Imam Romli dilihat dulu kalau ente niatnya cuma untuk mendapatkan kesunahan mandi setelah wudhu batal apa disunahkan wudhu lagi? Tidak perlu kata Imam Romli. Kalau untuk mendapatkan keluar dari badan khilaf karena ada pendapat yang mengatakan yang darij tidak masuk ya berarti disunah tetap malah wajib jadinya ya kalau tidak punya wudhu. Baik. Wa yusannu lahu disunnahkan il mughtasil istishabu melanggengkan mandi e, melanggengkan wudu ilal faragi sampai selesai mandi hatta sehingga lau ahdasa seandainya dia hadas yakni qabla yahtasil sebelum mandi sunnah lahu i'adatuhu disunnahkan bagi dia untuk mengulangi daripada wudunya Wazamul muhamili ikhtisasu bil ghusl wajib dhaifun Kemudian kesunahan wudhu ini apakah disunahkan untuk mandi wajib saja? Karena mandi itu nanti ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Nanti setelah itu ada pembahasan al aksalul masnunah, mandi-mandi yang disunahkan seperti mandi hari raya, mandi Jumat, mandi sholat istisqa, mandi ketika sholat khusuf, kusuf. Nah, itu kesunahan mandi itu apa disunahkan juga wudhu? Ah, al-muhamili menyangka itu kesunahan wudhu itu hanya khusus untuk mandi yang wajib saja. Mandi sunnah tidak disunahkan wudhu sebelum mandi. Itu do'ifun prasangka daripada muhamili ikhtisasuhu, kekhususan wudhu bil huslil wajib dengan mandi wajib do'ifun itu adalah pendapat yang doif. Sebagaimana juga diiktimati, ditasrih, dijelaskan sama Abu Zar'ah. Berarti yang muktamad apa? Yang muktamad walaupun itu mandi yang disunnahkan, tetap sebelum mandi disunnahkan wudhu. Wal afdalu adamu ta'khiri ghusli godamaihi anil ghusli. Dan yang paling afdal ada mutakhiri kosli godame tidak mengakhirkan yang paling afdor tidak mengakhirkan membasuh kedua kakinya anil ghusli dari mandinya kan Kamal habi Firraudhah sebagaimana menjelaskan dengan ini pendapat Firraudhah di kitab Raudhah Imam Nawawi. Wa in sabata ta'khiruhuma fil Bukhari walaupun ada ditetapkan takhiruhuma mengakhirkan kedua kakinya fil Bukhari di kitab Bukhari. Ketika wudhu tadi kan disunahkan sebelum mandi wudhu Wudhunya yang apa? Sempurna, kamilan Kalau dikatakan sempurna berarti membasuh semuanya Sak sunnahnya, sak wajibnya Wajibnya diantaranya apa? Membasuh kaki juga Diselesaikan wudhu yang sempurna baru mandi Ada pendapat Ada pendapat yang mengatakan untuk basuhan kaki tidak usah. Jadi ketika wudhu, basuh wajah, basuh kedua tangan, ngusap rambut. Ketika kaki, tidak usah dulu. Lu kapan kakinya? Dibarengkan dengan membasuh apa? Membasuh badan ketika mandi. Jadi ketika mandi kan ada basuh kaki juga, udah cukup. Jadi tidak perlu ngulangi dua kali basuhan kakinya. Ada pendapat seperti itu dan itu ada riwayatnya di Bukhari. Ada riwayatnya di Bukhari. Malah di sini ada di Nagal riwayatnya wa in sabata fil Bukhari faqad ruya fihi annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wudhu'ahu lis-salati ghaira ghasli gadameh. Nabi itu wudhu seperti wudhunya untuk sholat selain membasuh kedua kakinya. Ada riwayatnya di Bukhari. Cuman yang muktamad yang paling afdol yang paling afdol tidak mengakhirkan membasuh kedua kakinya Kenapa? Sudah jelaskan tadi bahwa disunahkan wudhu secara sempurna. Wudhu an kamilan. Berarti sempurna sak basuh kakinya. Itu maksudnya. Wal afdalu adamu ta'khiri ghasli qadamaihi anil ghusli kama sarraha bihi fir Kalau di Minhaj, di kitab Minhaj kitabnya Imam Nawawi disebutkan tidak disunahkan mengakhirkan basuhan kedua kakinya. Wa fi ada pendapat yang mengatakan yusan nutakhir disunnahkan mengakhirkan ghuslu godame. Ahli minhaj disebutkan pendapatnya karena memang ada khilaf. Walau tawaddaa seandainya dia wudu seandainya dia wudu asna al-ghusli au ba'dahu hasala lahu aslus sunnah lakin al-afdalu taqdimuhu. Seandainya dia wudu asna al-ghusli pertengahan mandi dia wudhu di pertengahan mandi atau setelah mandi au ba'dahu hasalalahu maka dia mendapatkan aslu sunnah asli sunnah daripada kesunahan wudhu sebelum mandi. Jadi wudhu sebelum mandi itu bisa dilakukan sebelum mandi atau di pertengahan mandi atau setelah mandi jadi kesunahannya itu bisa ya untuk mendapatkan kesunahannya dapat pahala wudhu sebelum mandi itu ada kalanya sebelum mandi atau tengah-tengah mandi atau setelah mandi dapat aslu sunnah. Cuman al afdol yang paling afdol takdimuhu mendahulukan wudhu sebelum mandi. Bahkan wayukrahu tarkuhu dimakruhkan meninggalkannya itu wudu. Makruh hukumnya meninggalkan wudu. Kenapa khurujan min khilaf? Karena keluar daripada khilaf masalah indiraj tadi. Wayukrahu tarkuhu dimakruhkan meninggalkan wudu. Ketika mandi, dia itu niat apa? Eh, ketika wudhu dia niatnya wudhu itu niat ghuslul ja, ghusl, rafil hadas atau dia niat sunnatal ghusli. Nah, di sini dibedakan. Kalau memang dia mempunyai wudhu, dia junub cuman punya wudhu, lo kok bisa? Iya, kan ada kemarin surahnya bahwa ada uh, apa ini gambaran orang yang wajib mandi cuman tidak wajib wudhu. Kenapa tidak batal wudhunya? Seperti dia khayal ya berhayal kemudian sampai keluar mani. Tidak tidur dia. Tidak ya, batal wuduknya, tidak tidur kok. Dia tetap punya wuduk cuman wajib mandi atau tidur sambil duduk mimpi sampai keluar mani. Apakah batal wuduknya? Tidak batal wuduknya. Kenapa? Karena tidur sambil duduk tidak membatalkan wudhu. Cuman dia wajib mandi. Ya apa yang hukumnya? Ah, dibedakan antara itu. Kalau seandainya dia tidak batal wudhunya, kemudian wajib mandi. Disunnahkan ya ketika niatnya disun, uh, niatnya yaitu niat sunnatul husli. Caranya dia ketika wudhu nawaitul wudhu ahli sunnatil husli. Aku niat wudhu untuk kesunahan mandi. Kalau dia tidak punya wudhu, tidur terlentang, kemudian mimpi sampai keluar mani, berarti batal juga wudhunya. Kenapa? Karena tidur dan dia juga wajib mandi. Ketika niat untuk wudhunya disunahkan di situ niat rafil hadasil aswar. Disunahkan niat mengangkat hadas kecil. Kenapa? Khurujan min khilaf min adamil indiraj. Karena keluar daripada khilaf bahwa tidak bisa masuk itu wudhu dalam mandi besar. Seperti pembahasan tadi. Di sini lafadznya wayan bihi sunnatal gusli dan niat dengan itu wudu sunnatal ghusli niat sunnah sunnatal ghusul niat sunnah mandi intajar radat jika kosong janabatuhu janabahnya anil asghar daripada hadas kecil. Maksudnya dia punya wudhu. Surahnya tadi itu sekiranya dia eh, apa ini ka'anna dhara fa'amna dia melihat sesuatu yang sampai bisa keluar mani ya atau tafakkar fa amna atau dia berhayal kemudian sampai keluar mani berarti tidak batal wudunya berarti niatnya sunatul husli wa illa kalau seandainya dia lam yatajarrad janabatu anil ashar berarti apa punya uh, dia tidak punya wudu nawabihi maka niat dengan itu wudu raf al hadasil asghar au nahbihi niat mengangkat hadas kecil atau semisalnya Semisalnya maksud apa? Niyah mu'tabara. Ya ndak harus niat raf al hadas, nawaitu raf al hadas ndak harus, nawaitu istibah li fardhi shalah juga bisa, nawaitul wudu'a juga bisa. Walhasil niat yang mu'tabara cukup. Kenapa kok niat raf al hadasil aswal khurujan min khilaf karena keluar daripada khilaf mujibihil gha'il bi adamil indiraj karena keluar daripada khilaf yang mewajibkan wudhu al-gail yang mengatakan adamil indiraj dengan tanpa indiraj tidak bisa masuk wudhu dalam mandi besar seperti yang tak kita bahas tadi pertama itu adalah kesunahan eh, ketika niatnya cara niatnya Baik. walau ahdasa seandainya dia hadas Ba'dar tifai janabati a'dha'il wudu'i lazimahul wudu'u murattaban bin niyah. Seandainya dia hadas setelah terangkat janabah, janabat a'dha'il wudu anggota-anggota wudu. Seandainya dia hadas setelah eh, ketika dia membasuh anggota-anggota wudu mandi dibasuh anggota wudu dulu. Kemudian batal wudunya. Ya apa hukumnya? Lazimahul wudu maka wajib bagi dia wudu murattaban bin niyah, tertib wajib tertib dengan niat. Kan tadi dikatakan ada pendapat bahwa wudu itu bisa masuk kepada mandi. Ada yang pendapat mengatakan tidak bisa. Tapi walhasil kalau seandainya dia masalah basuh wajah, niat mandi besar, nawaitul ghusla basuh wajah, nawaitul ghusla ketika basuh kedua tangan kemudian mengusap rambut, kemudian basuh kaki, batal wudhunya. Setelah itu kan ada yang mengatakan indiraj, cuman batal dia wudhunya. Ya apa ini hukumnya? Berarti sudah sebetulnya sudah terangkat hadas besarnya dan hadas kecilnya kan. Cuman batal wudhunya. Ya apa ini hukumnya? Ya wajib wudhu secara sempurna. Kalau dia basuh lagi ya basuh, udah sudah terangkat kok cuman batal wudhunya. Terangkat hadas besarnya, cuman hadas kecilnya sudah batal. Berarti dia wajib wudhu lagi secara sempurna nanti setelah mandi. Wajib ini tifak. Walaupun yang mengatakan indiraj tetap wajib dia wudhu secara sempurna dengan tartib-tartibnya. Ya? Di situ ada benda yang apa? Ada faedah gitu masalah dagigo dan dagigo itu dagigo. Ini memang agak agak rumit. Jadi ketika orang mandi, ketika orang mandi kan ada pendapat tadi yang mau tamat wudhunya juga terangkat hadasnya kan. Hadas kecilnya ketika mandi terangkat juga. Cuman masalahnya ketika dia memegang kemaluannya itu bisa membatalkan wudhu. Ya, itu bisa membatalkan wudhu. Kan kalau megang kemaluannya berarti batal wuduknya. Kan gitu. Nah terus siapa? Wah, kalau gitu perlu sarung tangan. Atau di ya di apa ini dibungkus tangannya, kemudian memegang kemaluannya tidak batal. Cara seperti itu. Cuman katanya cara seperti itu mempersulit. Mempersulit. Terus siapa caranya? Ada caranya. Caranya dia ketika mandi, ya, sebelum mandi dia membersihkan mahal istinja. Dengan niat apa? Membasuh daripada kemaluk menghilang apa niat mandi menghilangkan hadas besar untuk itu mahalul istinja saja. Nawaitul wusla liha limahalil istinja. Dia niat untuk itu saja. Niatnya untuk itu saja. Cuman kalau dia niat mandi nawaitul wusla untuk apa? Untuk mahal istinja. Kalau dia tidak niat seperti itu, Mbak Sun, nawaitul wusla lihadil mahal masalah. Untuk tempat itu saja. Tangannya kena, Berarti tangannya terangkat hadas besarnya dan hadas kecilnya kan? Tangannya terangkat hadas besarnya dan hadas kecilnya. Berarti nanti butuh membasuh tangan. Berarti batal untuk tangannya. Karena itu perlu untuk niat rof il hadas an hadzal maha an hadainil mahale. Niatnya seperti itu. Nawaitul wusla ya, li il hadas an hadhil an hadainil mahale. Niatnya seperti itu. Ah, tangannya tidak terangkat, wong dia mengkhususkan niat mandinya untuk tempat itu saja kok. Jadi tangannya tidak terangkat hadasnya. Ketika mandi nanti sudah tidak perlu membasuh kemaluannya lagi. Kenapa sudah dibasuh kok? Sudah dibasuh. Ah itu supaya apa? Supaya menghemat air. Kalau memang mengikuti pendapat yang mengatakan wudhu itu bisa masuk kepada mandi untuk menghemat air. Itu namanya dagigoh dan dagigoh itu dagigoh. Ada pembahasan itu. Kemudian kesunahan selanjutnya fata'ahudu ma'atifi ma'atifin. Disunahkan memperhatikan lengkukan-lengkukan. Maksud ma'atif in itaf ya, lipatan lip, apa lengkukan-lengkukan wal tiwa atau lipatan-lipatan. Seperti apa? Memperhatikan lipatan dan lengkukan itu kal udun seperti telinga. Telinga kan berbelok-belok itu. Wal ibit ketiak wasurrah puser apalagi yang apa masuk itu bodong ya. Wal muk muk itu tempatnya kotoran mata yang di sebelah hidung. Al muhadhi lil udun yang sejajar dengan teling apa dengan hidung itu namanya muk. Lihat juga diperhatikan juga lihat itu Uh, mata ujung mata yang di sebelah telinga al muhadilil lil lil udun kalau tadi al lil anf Al-muk al al anf yang sejajar dengan hidung itu dikatakan muk yang sejajar dengan pojokan mata yang sejajar dengan telinga al muhadil udun itu dikatakan lihat. Sunnah semuanya diperhatikan baik muk atau lihat. wamahal mahalli syaggin tempat yang pecah-pecah disunahkan memperhatikannya juga. Wa ta'ahudu usuli sya'rin disunnahkan memperhatikan usulu sya'rin Maksud yang dimaksud usul sini apa? Manabit tempat tumbuhnya rambut. Usulu sya'rin ay maha manabiti sya'rin. Disunahkan memperhatikan tempat tumbuhnya rambut. Summa ghaslu ra'si summa ghaslu ra'sin bil ifadhati ba'da takhlilihi in kana 'alai sya'run. Tapi di sini walhasil disunahkan memperhatikan lipatan-lipatan seperti telinga. Ah di situ diberi cara di kitab itu apa caranya kalau untuk membasuh telinga itu mengambil air dengan telapak kedua telapak tangannya, kemudian kepalanya dimiringkan, dimasukkan ke apa? ke apa ini telinganya. Jadi ke telapak tangan yang ada airnya tadi itu telinganya dimasukkan. Yang kedua juga sama. Itu kesunahan untuk tahlil fil udun. Kemudian apa? Ketiak, puser. Kalau puser katanya sunahkan dimasukkan wal muk wa mahal syak kalau mahal syak kalau perlu digosok ya berarti harus digosok tahlil disunahkan memperhatikannya kemudian usul sya'rin Usul sya'rin itu dengan sekiranya tangan kedua tangannya dimasukkan ke air atau dibasuh dengan air tangan jari-jari sepuluhnya semuanya kemudian dimasukkan ke rambutnya disela-selai daripada rambutnya Loh kalau seandainya dia itu muhrim ya apa kalau dia muhrim, wah bahaya. Kalau muhrim apa tetap disunahkan? Bisa rambutnya bisa rontok. Kalau rontok bisa wajib dam nantinya kalau tiga rambut. Terus siapa? Walaupun muhrim kata Ibn Hajar tetap disunahkan apa? Tahlil. Tahlil mana bitu syar disunahkan, cuman birifkin dengan lembut, jangan kasar. Kalau kasar takut lontrok nantinya. Karena itu tetap walaupun dia muhrim mengambil air dengan jari-jarinya kemudian disela-selai rambutnya. Summa ghaslu kemudian setelah itu semuanya summa ghaslu ra'sin kemudian membasuh kepalanya bil ifadhati dengan mengalirkan dengan mengalirkan air ba'da takhlilihi setelah menyela-nyelai rambut in kana ali sya'run jika dia mempunyai rambut kalau botak ya tidak perlu disela-selai. Wala apa disunahkan ketika membasuh kepala tayamun mendahulukan yang kanan tidak disunahkan. Ya, fihi di dalam membasuh rambut ifadhatul ra's tidak disunahkan tayamun mendahulukan yang kanan. Li ghairi selain akta yang terputus salah satu kedua tangannya. Summa shigi shiggi ayman summa aisar. Kemudian setelah dia membasuh kepalanya setelah membasuh kepalanya sampai ke bawah, summa ghuslu aiman, kemudian membasuh bagian kanannya, summa aisar kemudian yang kiri. Kalau lebih lengkap lagi, membasuh bagian kanan tiga kali yang depan. Lebih lengkap lagi kalau di kitab ini, biasanya di sarahnya dijelaskan, membasuh bagian kanan tiga kali yang depan beserta bawahnya semuanya merata ke bawah Kemudian yang kiri yang kiri bagian kanan uh, apa yang kanan bag, yang kanan belakang ya, yang kanan bagian kanan yang belakang tiga kali jadi yang kanan bagian depan dulu tiga kali kemudian yang kanan bagi, uh, eh, yang kanan di belakang bagian belakangnya tiga kali jadi belum pindah ke kiri kanan dulu selesaikan yang depan dulu tiga kali kemudian yang belakang tiga kali itu lebih afdol, lebih apa lengkap lagi. Kemudian baru yang kiri. Yang kiri bagian depan dulu tiga kali, yang kiri bagian belakang tiga kali. Itu kalau mandinya orang yang hidup. Kalau mandinya mayit, memandikan orang yang sudah meninggal tidak seperti itu. Bagian kanan yang depan tiga kali, Kemudian bagian kiri yang depan tiga kali Baru dibalik bagian belakang kanan tiga kali Bagian belakang yang kiri tiga kali Kenapa? Ya memudahkan orang yang mandi Ya memudahkan orang yang mandi Dan juga e, tidak mem, apa, e, dikatakan ashal al mayit Lebih memudahkan untuk mayit dan untuk yang mandikan. Karena mayit itu katanya ketika dimandikan itu kan tidak boleh kasar-kasar Kenapa? Karena merasa dia, dia terasa karena itu kalau dibolak-balik, ya. Kalau dia hidup kan hawas dibolak-balik, ya. Nah, dia mungkin terasa itu ya. Karena itu tidak perlu dibolak-balik berulang-ulang, cukup bagian kanan tiga kali, bagian kanan depan tiga kali, bagian kiri yang depan tiga kali, baru dibalik. Bagian kiri yang kanan tiga kali, bagian kiri yang belakang tiga kali. Kemudian disunahkan juga apa? Wadal kun. Disunahkan menggosok sebagaimana wudhu. Wudhu kan disunahkan menggosok anggota badan. Mandi juga disunahkan menggosok. Lima tasiluhu. Kenapa disunahkan menggosok? Hurujan min khilaf. Karena keluar dari daripada khilaf Imam Malik. Kalau Imam karena Imam Malik mewajibkan itu menggosok. Lima tasiluhu yaduhu min badanihi. Disunahkan menggosok untuk sesuatu yang menyampai kepada itu sesuatu anggota maksudnya yaduhu tangannya min badani daripada badannya. Jadi disunahkan menggosok daripada anggota badan ketika mandi yang nyampe tangannya. Berarti yang tidak nyampe tangannya tidak disunahkan. Tidak seperti itu. Walaysa lalik. Ditofa lebih di lebih diperinci bukan seperti itu. Maksudnya yang sampai. Kalau tidak sampai apa tetap disunahkan? Tetap disunahkan. Lu terus siapa yang tidak nyampe menggunakan alat? menggunakan alat, alat penggosok kan ada sekarang itu ya. Alat penggosok disunahkan tetap menggosok dengan alat. Bukan berarti yang tidak nyampe berarti tidak disunahkan, tetap disunahkan. ini ya. Nanti wadalku lima atas yaduhu min badanihi ya disunahkan menggosok untuk sesuatu yang nyampe kepada itu sesuatu yaduhu tangannya min badanihi daripada badannya. Kal bejurumi yaktadi hadza annama lam yattasiluhu yaduhu laisan nudalku wa laisa kadzalik bal yusannu lahu ayyasta'ina bi udin wa nahbihi. Paham ya? Hurujan min khilaf man aujabahu. Ini semuanya keluar disunahkan menggosok. Kenapa? Karena keluar daripada khilaf yang mewajibkannya itu apa? Menggosok. Ada pendapat yang mewajibkan menggosok yaitu pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik. Kemudian disunahkan juga watasli sun. Kesunahan selanjutnya yaitu disunahkan menigakan anggota. Ketika membasuh disunahkan menigakan anggota. Lirosli jami'il badan disunahkan menigakan lirosli untuk membasuh jami'il badan semua anggota badan. Dan tadi itu kan membasuh kepala dulu. Kepalanya tiga kali. Kemudian bagian kanan yang depan tiga kali. Bagian kanan yang belakang tiga kali, bagian kiri yang depan tiga kali, bagian kiri yang belakang tiga kali, sama. Disunahkan meninggalkan anggota. Kemudian menggosok, kan di situ ada kesunahan menggosok, disunahkan menggosok juga tiga kali. Watasmia disunahkan baca basmalah tiga kali juga. Jadi baca Bismillahnya tiga kali. Wadzikir agibahu nah, di sini wadzikir ada dua kemungkinan. Ada wadzikri, ada wadzikru. Wataslisun taslisun li ghasli jami'il badan waddalki watasmiyati Waddikri agibahu atau waddikru agibahu. Dikir disunahkan tiga kali juga apa enggak? Kalau mengatakan disunahkan berarti waddikri agibahu. Ada kemungkinan Waddikru agibahu. Kenapa? Karena permasalahan dikir belum disebutkan. Kesunahan untuk berdikir kan enggak ada sih Mas Ian. Ada kemungkinan di situ wadzikru agibahu disunahkan berdikir setelah mandi. Nanti ada dua kemungkinan. Cuman yang lebih itu lebih tepat sebagaimana di kitab-kitab lain wa dzikri akibahu, dzikir setelah mandi. Lo dzikirnya setelah mandi ya apa? Ya seperti dzikir ketika wudu. Seperti dzikir setelah wudu. Dzikir setelah wudu sama juga dzikirnya di sini. <clears throat> Kemudian doa ya. Doa Dikir maksudnya kan dikru syahadaten yang pertama Asyadu an ilai ilaha wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Wa asyadu anna Muhammad abduh wa rasuluh Allahumma ja'ali minat tawabin Wa ja'ali minat mutatahirin Wa ja'ali minat ibadika salihin Kemudian diteruskan Inna anzalnau tiga kali Sama seperti <clears throat> pembahasan wudhu juga pembahasan di sini sama Dibaca tiga kali berarti doanya Doanya dibaca tiga kali ya, Doanya dibaca tiga kali Tasmiyah ya Tasmiyahnya juga tiga kali kan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi wahsulu fi raqidin <clears throat> Wayahsulu fi raqidin dan mendapatkan itu taslis fi raqidin di air yang diam bitaharruki jami'il badan salasan dengan menggerakkan dengan bergeraknya semua badan tiga kali. Kalau untuk air di situ kalau air yang mengalir cukup diem tok. Kalau dia menyelam di air yang mengalir. Jadi cukup dia diam, mengalir tiga kali aliran sudah mendapatkan taslis dia. Kalau airnya yang diam, firokidin dengan menggerakkan badan tiga kali sudah mendapatkan taslis. Dengan menggerakkan badan tiga kali sudah mendapatkan, taslis. Wa illam yanggul godamaihi ilamudin akhar al auja. Walaupun dia tidak memindahkan kedua kakinya ila maudin akhar ke tempat lain. Kakinya tetap tidak bergerak, cuman yang bergerak badannya bergerak tiga kali. Apa cukup mendapatkan taslis? Cukup mendapatkan taslis, walaupun tidak memindah kedua kakinya. Al-aujah ini pendapat yang aujah. Walaupun di situ ada itirab, beberapa ulama mengatakan tidak bisa, harus bergerak kakinya juga. Ada pertanyaan? Itu kemarin masalah khilafan dijamin sudah ya? Khilafan li jam'in berbeda sekelompok ulama. Sekelompok ulama itu diantaranya Samhudi, Imam Samhudi, Wabah Makhromah wa dan yang lainnya. Ya, sebagaimana pembahasan di wudu Samhudi, Wabah Makhromah wa Kemarin ini khilafan li jam'in itu. Yang masalah uh, apa? Wa marra annahu yadurru taghayyurul ma' taghayyuran dharran walau bima 'alal udwi khilafan li jam'in. Berbeda sekelompok ulama, maksudnya situ sekelompok ulama sabah samhudi, wabah makhramah, wagairuhu dan selainnya. Ada pertanyaan? Ya, tidak usah. Ada satu pertanyaan, yang ber, ada pertanyaan yang pertama <clears throat> tentang terkadang di dalam surah dari kita ada kotoran apabila dihilangkan itu menyakitkan. Apakah itu wajib dihilangkan atau tidak? Dua Kalau memang ada kotoran wajib dihilangkan di pusar atau di mata, di sela-sela mata, tempatnya kotoran mata. Kalau memang ada kotoran yang bisa dihilangkan ya wajib dihilangkan karena itu menghalangi air. Kalau sakit kalau yang sakit tak bisa. Kalau tak khawatir ya kalau memang dari badan, kalau memang dari badan dan khawatir ada mubih tayamum tak perlu dihilangkan. Yang kedua tentang intirat di dalam Masyakah tadlibus taysir Yang kedua tentang intirat di dalam husel ada surah eh, umpama husel ada satu anggota tidak dibasuh atau dibasuh di akhir dan di tengah-tengah wudhu itu memegang gubul subur batal dalam wudhu Terus terakhir membasuh anggota yang belum itu. Apa itu sudah termasuk indirat. Ya. Untuk masalah yang memasalah indirat ya, untuk masalah wudhu bisa masuk ke mandi seandainya itu gambaran memang ada di kitab itu. Seandainya dia mandi atau dia e, wudhu ya atau mandi, mandi membasuh masalah membasuh anggota sebagian anggota wudhu. Cuman tangannya tok tidak dibasuh masalah. Tangannya tok tidak dibasuh atau kepalanya tidak dibasuh, badannya tok. Terangkat kan? Hadasnya wudu, hadas kecilnya yang tangan, kemudian kaki, kemudian apa lagi? Wajah tidak? Eh, itu dua gambaran ya. Jangan wajah, ada tangan aja. Yang tidak dibasuh tangannya, kepala dibasuh, wajah dibasuh, kemudian kaki dibasuh, tangan yang kiri tidak dibasuh. Kemudian setelah mandi semuanya, Tangan kan belum dibasuh, batal wudhunya, kentut masalah dia. Apa di sini wajib tartib untuk tangan? Tidak perlu tartib untuk tangannya. Dia seandainya mendahulukan tangan dulu nawaitul wusla untuk tangan ini. Kemudian dia basuh wajah, kemudian rambut, kemudian kaki cukup. Tidak wajib tartib di situ. Tidak wajib tartib. Ya? Ada itu pembahasan. Ada yang lain? Iya, permasalahan ini Cita. Eh, tadi diterangkan masalah eh, takdim apa takhir godamen ini ya. Takhir godamen tidak disunahkan takhir godamen, tapi ada riwayat ia menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan gedamen kedua kaki kan gitu hmm. uh, dan memang ada khilaf antara ulama ada menyatakan ditakhir itu adalah sunnah karena berdasarkan hadis itu yang menyatakan tidak sunnah disunahkan untuk wudhu kamil tadi itu karena riwayat yang lain menyatakan tidak menyatakan begitu nah, sekarang permasalahannya kalau begitu, apa perlunya di hadis itu diriwayatkan bahwa Nabi itu mengakhirkan godamen? Bagi pendapat yang menyatakan wudhu kamil, wudhu sempurna, tidak tak, tidak mengakhirkan godamen filosof, Karena semua bukan semua perbuatan Nabi itu menjadi dilalah alal istihbab. Bukan menjadi semua eh, perba, eh, apa semua perbuatan Nabi itu menunjukkan kesunahan ya. Kadang-kadang Nabi berbuat sesuatu libayanil jawaz untuk menerangkan boleh melakukan itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang tidak melakukan yang sunnah. Itu karena libayanil jawaz untuk menerangkan bolehnya melakukan itu. Contoh, disunahkan tathlith mengulangi tiga kali dalam wudhu kan basuh wajah atau tangan tapi ada riwayat anak Nabi Asam tawaddoa marrataini ini ada lagi riwayat an Nabi Asam tawaddoa marratan marratan satu kali satu kali riwayat yang kedua dua kali dua kali tapi riwayat yang, yang lainnya tiga kali tiga kali terus apakah berarti sunnah membasuh satu kali atau sunnah membasuh dua kali karena Nabi pernah mengerjakan itu? Enggak. Nabi mengerjakan tawadhu'a marratan marratan. Diterangkan Nabi itu wudhu satu kali satu kali libayanil wujub, yaitu wajibnya. Basuh satu kali satu kali. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wudhu dua kali dua kali libayanil jawas, boleh dua kali dua kali. Tapi keterangan yang tiga kali tiga kali libayanil istihbab untuk menerangkan kesunahan. Jadi bukan semua perbuatan Nabi dinyatakan sunnah. Kadang-kadang Nabi SAW mengerjakan itu libayanil jawaz. Ya. Kadang-kadang juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu yang beliau melarang. Nabi melarang tapi melakukan. Hah? Itu bukan berarti Nabi melanggar, enggak. Bisa yang pertama karena tak khusus bagi beliau, khusus bagi beliau. Hah? Khusus bagi Nabi misal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menyambung puasa, tapi Nabi menyambung puasa. Itu kekhususan untuk beliau berarti. Kita diperintahkan kawin tidak melebihi daripada empat tapi Nabi melebihi daripada empat itu khusus beliau berarti bukan karena Nabi melanggar untuk khusus khususiyah lahu atau karena juga Nabi sengaja melanggar larangan itu untuk menerangkan bahwa an-nahi litanzih lil karoha an-nahi litanzih lil karoha bukan litahrim larangan itu adalah untuk kemakruhan bukan untuk keharaman. Faham ya? Nah, jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengerjakan yang dilarang itu karena sebagai khususan atau untuk memberikan keterangan bahwa itu adalah larangan makruh bukan larangan haram. Nabi kadang-kadang juga melakukan tidak sesuai dengan yang diperintahkan itu bukan karena meninggalkan yang sunnah tapi itu libayanil jawaz maksudnya di ghairi akpo itu kan mengusap apa membasuh kepala tidak disunatkan tayamun li ghairi akpo kalau akpo berarti sunnah akto terputus tangannya jadi tangannya cuma satu kalau diam. Cuman sebetulnya mahata aktok bisa. Cuman kalau dari ibarat ini kalau aktok berarti sunnah tayamun, lalu yang kanan. Aktok lihat, maktok ahadul lihat ya.